Demikian bab yang sangat jelas walhamdulillah ayat-ayatnya, hadis-hadisnya dan ucapan para sahabat radhiyallahu alaihi dan ucapan para ulama. Yang berikutnya masih berkaitan dengan bab ini dan juga berkaitan dengan bab al-jamaah adalah al-amr bi ta'ati sultan. Perintah untuk mentaati penguasa. Wa ikramihi wa adamil khuruji alaih perintah untuk memuliakan para penguasa dan perintah untuk tidak memberontak. Ini larangan untuk memberontak kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum. Taatilah Allah. Ketaatan yang mutlak. Taatilah Rasul dengan ketaatan yang mutlak. Kemudian disebutkan waatiur Rasul. Wa ulil amri dan yang berikutnya wa ulil amri. Kata para ulama, di sini ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Pada perintah untuk taat kepada Allah disebutkan fi'il amrnya dengan kalimat ati'ullah. Perintah untuk mentaati Rasul disebutkan fi'il amrnya ati'ur Rasul. Tetapi ketika ulil amri tidak diulang lagi kalimat ati'u. Hanya disebut dengan wawul atfi wa ulil amri minkum. Tidak disebut dengan kalimat wa ati'u. Sirru dhalik. Rahasianya kata para ulama bahwa yang ketiga ini para ulil amri bukan ditaati secara mutlak tetapi ketaatan yang ngikut ketaatan Rasul dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala sehingga cukup dengan wawul atfi dengan kalimat waw wa ulil amri minkum taatilah Allah taatilah Rasul dan ulil amri karena ulil amri kita taati dalam rangka taat pada Allah, dalam rangka taat pada Rasul. Sehingga kalau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tentunya tidak ada ketaatan pada siapapun dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu pada perkara-perkara yang baik. Yang ma'ruf, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka ayat pertama sebagai dalil wajibnya taat kepada Allah, wajibnya taat kepada Rasul, dan diperintahkan untuk mentaati penguasa selama mereka memerintahkan pada perintah-perintah yang baik. Yang kedua, disebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Man ata'ani faqad ata Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Wa man yuti'il amir faqad ata man yutil amir faqad ata'ani wa man ya'sil amir faqad asani wa innamal imamu junnah di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, siapa yang mentaati Aku berarti dia mentaati Allah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyampaikan anillah, muballighun anillah, menyampaikan dari Allah, maka siapa yang menentang Rasul berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah yang memerintahkan agar kita mentaati Rasul, maka kalau kita tidak mentaati Rasul berarti kita tidak mentaati Allah yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Yani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liyuta'a biidznillah. Liyuta'a biidznillah, untuk ditaati dengan izin Allah. Dan berapa ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan atiur rasul, atiur rasul, atiur rasul. Dan berapa ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengambil dari Rasulullah SAW syariat ini Ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian ambillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ma atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu kata Allah. Maka siapa yang menentang Rasul bermaksiat kepada Rasul berarti dia bermaksiat kepada Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Kalimat kedua, waman yuti'il amir faqad ata'ani. Wa man ya'sil amir faqad asani. Dan siapa yang mentaati penguasa, berarti dia mentaati aku, kata Rasul. Dan siapa yang bermaksiat kepada penguasa, berarti dia bermaksiat kepadaku. Ikhwan bin Azzaqullah kaum muslimin saya hormati. Juga gambarannya sama dengan yang tadi. Karena yang memerintahkan untuk taat kepada amir adalah Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ucapan siapa itu? Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan tasma wa tuti' wa in dharaba dhahrak wa in akhadha malak kata Nabi. Tetaplah kalian mentaatinya. Tasma wa tuti' dengarlah dan taatilah walaupun mereka memukul punggungmu merampas hartamu tetaplah kalian dalam ketaatan. Ini perintah Rasulullah SAW. Maka siapa yang mentaati amir penguasanya berarti dia mentaati Rasulullah SAW. Dan siapa yang mentaati Rasulullah berarti dia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya siapa yang bermaksiat kepada Amir berarti dia bermaksiat kepada Rasulullah SAW yang menyuruh untuk mentaati penguasa. Dan kalau dia menentang dan bermaksiat kepada Rasul, berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal imamu junnah dan sesungguhnya imam adalah junnah, tameng perlindungan. Yani kalau mereka masih memiliki amir, mereka masih selamat, masih terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab adanya amir. Tetapi kalau tidak ada amir, nggak ada imam, maka tidak ada junnah, nggak ada tameng perlindungan, maka akan terjadilah fitnah, fitnah, fitnah. Akan terjadi kehancuran, halakal bilad wal ibad akan hancur negeri, akan hancur hamba-hamba Allah, akan hancur seluruh kehidupan. Dan itu sudah diketahui dalam kenyataan. Semua tahu apa yang terjadi kalau satu negeri nggak ada pemimpinnya, nggak ada penguasanya. Dikatakan al-junnah, maknanya sitrah, tutupan. Wal ma'na anna al-amir yustatar bihi fi iqamatil hududi was titbabil amni. Maknanya adalah amir sebagai penutup pelindung yang dengan itu bisa ditegakkan hukum-hukum Allah, hudud, dan akan bisa tegak keamanan. Istibab, istibab al-amn. Keamanan. Tetapi ketika tidak ada amir akan terjadi kekacauan dan kebinasaan, kerusakan hadis yang berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikeluarkan dalam kitab Sunnah oleh Ibnu Abi Asim dan dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad yang semirip dengan ini. Yaitu kalimat yakunu umara talinu lahumul julud wa tatwala tatmainnu ilaihimul qulub. Kata Rasulullah Sallam akan muncul nanti umara para penguasa yang talinu lahumul julud. Kulit-kulit mereka lunak. Tetapi la tatma'innu lahumul qulub. Tidak tenang hati. La tatma'in ilaihim al qulub. Kulit selamat. Tetapi hati tidak tenang. Thumma yakunu umara. Kemudian terjadilah umara. Tashma'izzu minhumul qulub yang hati ini merinding karena kejamnya. Watak syair minhumul julu dan berdiri bulu kuduk. Bulu romanya berdiri. Mengerikan. Faqala rajulun. Ketika Rasulullah SAW menceritakan seperti itu akan terjadi nanti, akan terjadi nanti. Maka mereka berkata, Ya Rasulullah, apalah nukhatiluhum? Tidakkah kita perangi orang seperti itu? yang kejam, yang membuat hati merinding, bulu kuduk berdiri. Apakah tidak kita perangi saja mereka? Qal la. Kata Nabi, jangan. Maakamu salah. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Yang disebutkan satu. Alamatul zahir. Zahirah. Tanda yang zahir, alamat yang bisa dilihat oleh setiap orang, yaitu salah. La maakamu fi ma fikumus salah selama mereka masih menegakkan salat. Wassalah pembeda antara mukmin dan kafir. Ikhwan bin Azzaqullah muslimin yang Di sini Rasulullah SAW menggambarkan akan terjadinya bentuk-bentuk penguasa. Dan manusia biasa sebagaimana memang diciptakan halua. Manusia khuliqa halua Diciptakan selalu mengeluh. Dikasih begini mengeluh, dikasih gitu mengeluh. Maka dikasih penguasa yang Masya Allah lembut. Baik, tidak pernah memukul kalian, nggak pernah menangkap kalian, nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah, masya Allah. Hati nggak tentrem. Ya apa ya? Kenapa hati nggak tentrem? Penguasanya lemah. Ya kalau kita yang baik-baik nggak dipukul, pantas tuh. Tetapi yang jahat-jahat, masa nggak dipukul? Waduh, kalau penguasanya seperti itu mengerikan sekali. Hati nggak tentrem, nggak aman, kurang tegas penguasanya, lembek. Taib. Sekarang sebaliknya. Ya, kuno umara terjadi pula umara penguasa-penguasa yang kejam, sadis yang berdiri bulu kuduk kita merinding kita melihatnya dibunuh, digantung, sembelih sekian banyak orang. Bagaimana? Aman apa nggak aman kira-kira? Ya aman sih aman. Tapi nggak bisa terima hati kita melihat rakyat dibantai seperti itu. Kalau yang memang pembunuh dibunuh secara kisos wajar. Tapi kalau ceramahnya, khutbah kepresidenannya, apa itu namanya? Pidato Aku melihat kepala-kepala yang ranum. Yang siap aku petik. Dan benar, setelah khutbah disembelih tiga orang. Wallah, itu yang diucapkan di zaman waktu itu. Zaman Bani Umayyah. Oleh Hajjaj ibn Yusuf al taqafi Yang kata Ibn Taimiyah rahimahullah, dia bukan orang saleh, dia bukan orang baik. Tetapi kafir juga tidak. Dia bukan kafir. Khamisina azakumullah, kaum muslimin saya hormati sebagaimana beliau mengomentari Yazid yang waktu itu, waktu itu penguasanya adalah Yazid. Seperti itu. Sehingga karena bukan orang kafir, maka tidak bisa kemudian kita melepaskan diri dari ketaatan atau memeranginya sebagai pemberontak menantangnya tidak bisa karena dia masih muslim tetapi orang-orang takut emang aman tetapi kalau sedikit bunuh sedikit bunuh sedikit bunuh ini penguasa yang zalim penguasa yang lalim yang jahat Ya Rasulullah, afala nuqatiluhum bisayf? Ya Rasulullah, tidakkah kita bunuh mereka, kita perangi saja penguasa-penguasa yang seperti itu? Yang kejam seperti itu, yang membantai rakyatnya sendiri. Kata Rasulullah, jangan. Jangan. Ma'aqamu fikumus salah Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Berarti di sini ada batasan yaitu selama mereka masih muslim dan cirinya terlihat jelas yaitu salat maka jangan-jangan kita menghalalkan darah mereka. Jangan kita menghalalkan darah mereka apalagi mengkafirkan mereka. Lihat berikutnya yang dinukil juga dalam As-Sunnah Ibn Asim dan sahahul albani dan dinukil pula dalam Mu'jamul Kabir. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qala. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Itu seorang yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan Al-Karim, Al Karim, min al Karim. Seorang yang dermawan, anak orang yang dermawan dari suku dermawan. Qala, qulna ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa Ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada kepadamu tentang orang yang takwa. Kami tidak bertanya tentang taat kepada orang yang takwa. Walakin man fa'ala wa fa'al. Tetapi yang berbuat begini dan begitu. Fadzakara syar. Disebutkan oleh beliau, oleh Adib bin Hatim, kejahatan, kejahatan, kejelekan, kejelekan. Ya, ini pertanyaannya ya Rasulullah, kami bukan bertanya tentang taat kepada penguasa yang baik. Enggak, itu sudah jelas. Yang kita tanyakan ya Rasulullah adalah penguasa yang melakukan begini dan begitu. Walakin man fa'ala ma fa'al. Fadzakara Maka Nabi menjawab. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ittaqullah wasma'u wa ati'u Bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dan taatlah. Tetaplah mendengar dan taat. Ini ditanyakan tentang orang yang yaf'al kada wa kada atau orang manfa'al wa fa'al. yakni penguasa yang jahat, yang kejam, yang berbuat begini, yang berbuat balim, berbuat jahat, berbuat curang, korupsi, kolusi, nepotisme, semuanya. Bagaimana ya Rasulullah? Masa ditaati terus? Nabi menyatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, tetaplah kalian mendengar dan taat. Hati-hati, jangan disalahpahami. Jangan dikira maknanya walaupun dolim taatilah kedolimannya bukan, bukan itu maknanya. Maknanya walaupun mereka dalam keadaan fa'ala ma fa'al itu bainuh wa baina rabbuh, antara dia dengan Allah. Dia berbuat dosa, dia yang akan dihisap nanti yaumul qiyamah. Dia berbuat dolim, dia yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya yaumul qiyamah. Tetapi kita mentaati peraturan-peraturan yang baik. Kenapa? Artinya tetap mengikuti berbagai macam aturan-aturan yang baik, yang ma'ruf. Keamanan, ketertiban, keteraturan, yang semua itu adalah kebaikannya untuk rakyat seluruhnya, bukan untuk penguasa. Kalau diperintahkan jangan sholat, tetap sholat. Kalau diperintahkan kamu untuk jangan puasa, tetap puasa. Diperintahkan untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, kamu katakan tidak. Al-Quran kalamullah. Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Tetap tegas di atas hak. Tetapi kita lawan saja. Jangan. Jangan. Ma'akamu fikum salah. Selama mereka masih menegakkan salat. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang berikutnya <clears throat> ucapan Rasulullah SAW yang juga dalam kitab Sunnah oleh Ibn Abi Asim dan dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan pula oleh Muslim dalam sahihnya dan Ibnu Majah dengan lafat-lafat yang berdekatan yang hampir sama yaitu kala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in ummira alaikum 'abdun habasyiyun mujadda' fasma'u wa ati'u ma qadakum bi kitabillah Rasulullah SAW bersabda jika dijadikan penguasa di atas kalian seorang budak dari Habasyah atau lebih tepatnya bekas budak dari Habasyah Demikian kata para ulama, karena budak tidak boleh jadi penguasa. Sehingga kalau dikatakan abdun abdun artinya turunan budak atau bekas budak dari Habasyah. Mujadda terpotong hidungnya atau mujaddaul atraf terpotong tangan dan kakinya. Ya, ini cacat. Terpotong hidungnya, tangannya buntung atau kakinya putus. Ya. Nah, Kalaupun yang menguasa kalian adalah seorang yang turunannya turunan rendahan, turunan budak hitam, cacat lagi. Tetaplah kalian dengar dan taat. Maka ada adakum kita, Bila selama mereka mengajak kalian dengan kitabullah. Selama mengajak kalian dengan kitabullah yakni apa yang bertentangan dengan kitab Allah jangan kita taati. Tidak boleh kita mentaati siapapun dalam menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh untuk jangan mencuri, kalau mencuri tangkap polisi. Sesuai nggak dengan Al-Qur'an? Alhamdulillah, sesuai. Jangan bikin kekacauan, kata Pak polisi. Sesuai nggak dengan Al-Qur'an? Ya sesuai. Jangan mengganggu tetangga. Sesuai. Sekian banyak perintah-perintah. Ma'ruf. Ma'ruf itu perkara yang baik, yang diketahui oleh fitrah-fitrah manusia, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu ma'ruf. Nah, maka kalau maka maqadakum kita kitabillah selama mereka memerintahkan atau membimbing dengan kita kitabullah maka taatilah. Tetaplah fasma'u wa ati'u. Dengarkan taati. Kalau subversif bagaimana? Subversif itu mencerca penguasa. Awas, mencerca penguasa tangkap. Berani, mengejek dan sebagainya tangkap. Itu juga sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sesuai. Kenapa? Karena diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk memuliakan para penguasa. Demikian pula tidak bolehnya menjatuhkan kehormatan para penguasa. Bahkan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah berbicara tentang dosa riba. Dan beliau menyatakan bahwa dosa riba ini dosa besar karena terancam dengan ancaman-ancaman. Ancaman yang berat. Setelah mengatakan dosa besar, kata beliau lebih besar lagi kalau yang digibahi oleh mereka adalah para ulama. Lebih besar lagi kalau yang digibahi adalah para penguasa. Ini para penguasa dan para ulama. Kenapa demikian? Kalau mereka menggibahi para para ulama, mereka ikut andil untuk menjauhkan kaum muslimin dari ulamanya. Kalau menggibahi para penguasa, berarti mereka ikut andil untuk menjadikan rakyat tidak taat pada penguasanya. Ikut andil untuk membuat kekacauan. Kalau penguasa tidak berwibawa, rakyat sudah tidak lagi memuliakannya, akan terjadi kekacauan. Sudah tidak semangat lagi untuk taat pada penguasa. muslimin saya hormati. Berarti ghibah adalah dosa besar, lebih besar lagi kalau yang digibahi para penguasa. Dan lebih besar lagi kalau yang digibahi adalah para ulama. Nah, Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man akrama sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahu Allah al qiyamah. Wa man ahana sultan Allah tabaraka wa ta'ala dunya Allah ahanahu Allah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Tayalisi dan potongan keduanya saja. Enam. ini Tayalisi meriwayatkan potongan keduanya saja. Dan disebutkan dalam As-Sahihah dan dihasankan dalam kitab tersebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Man akrama sultan Allah, siapa yang memuliakan sultan, penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan muliakan dia yaumul qiyamah. Siapa yang memuliakan para penguasa, Allah akan memuliakan dia pada hari kiamat. Dan siapa yang ahana sultan Allah dan siapa yang menghinakan, merendahkan penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, maka niscaya Allah akan hinakan dia nanti yaumul qiyamah. Ikhwan bin azakumullah. Kalau saja mereka-mereka para hizbiyin khawarij membaca hadis ini, mungkin mereka akan berkata ini mungkin hadis palsu, ini dibikin oleh para penjilat penguasa ini. Ya Hah? Iya kan? Oh, disuruh muliakan penguasa enak saja siapa mereka? Ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani Ahlul Hadis rahimahullah. Siapa yang memuliakan Sultan Allah dan kita jangan berpikir dengan pikiran pendek. Penguasa, titik. Tidak. Memuliakan penguasa itu kebaikannya untuk seluruh rakyat. Sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, kalau penguasa berwibawa akan tenteram negara itu. Kaum muslimin akan tenteram. Tetapi kalau penguasanya dalam keadaan tidak berwibawa dan rakyatnya dalam keadaan tidak menghormati penguasanya, akan terjadi kekacauan-kekacauan yang kerugiannya pada rakyat pada kaum muslimin. Ya, jelas ya. Kita tanyakan saja dengan pertanyaan sederhana. Keteraturan dengan kekacauan. Senang mana kamu? Kalau lebih senang kekacauan berarti mereka ketuanya GPK. Gerakan pengacau keamanan. Yang senang yang berbau darah katanya. Iya kan? Kalau masih normal, dia akan menyatakannya lebih senang ketertiban. Lebih senang dalam keadaan keteraturan. Dan itu bisa terjadi kalau ada penguasa dan penguasanya berwibawa. Sebaliknya, kalau penguasanya tidak berwibawa atau tidak ada, maka akan terjadi kekacauan-kekacauan yang mengerikan. Siapa yang kuat dia yang menang. Seperti yang terjadi di Sudan. Ketika Arbakan dalam keadaan menguasai, banyak yang dibunuh, yang digantung. Masya Allah, dalam hitungan puluhan sampai ratusan. Banyak sekali kan? Wih, banyak sekali. Di Indonesia berapa yang dihukum mati dalam 10 tahun terakhir? Mungkin baru tiga ya. Atau empat. <laughs> Hitungan jari. Di sana dibunuh hampir tiap hari ada yang dibunuh. Satu, dua, atau lima, atau sepuluh. Cengkel mereka, rakyatnya terjadi pemberontakan. Setelah pemberontakan yang meninggal, yang mati itu bukan sepuluh, dua puluh, bukan dua seratus, Hampir dua juta orang. Kata beberapa ulama yang menceritakan, sungguh kalau dua juta orang itu di Saudi, jidah ini kosong katanya. Mekah kosong, Madinah kosong. Penduduk kita cuma 2 juta. Ini yang aslinya, penduduk aslinya. yang saya hormati. Mana yang lebih baik? Yang 2 juta tadi atau yang dalam keadaan 10-20 orang? Kau muslimin yang saya hormati. Berarti di sini kalau seorang itu cerdas memandang, dia akan menyatakan bahwa kalimat man akrama sultanullah tabarakat wa ta'ala di dunia akramahullah yawmal qiyamah ucapan seorang rasul, ucapan orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak mengucapkan dari hawa nafsu melainkan wahyu yang Allah wahyukan. Berbeda dengan mereka-mereka yang berbicara dengan hawa nafsu, dengan kejengkelan, dengan kemarahan. Tanah saya digusur. Urusannya tanahnya dia digusur Kemudian dia menjadi provokator, menggerakkan massa sampai terjadilah apa yang terjadi, pembakaran, pembunuhan, pembantaian dan seterusnya. Kamu tanahnya digusur. Iya, tanah saya. Terus yang korban-korban itu bagaimana? Yang dibakar-bakar itu bagaimana? Dengan perbuatan kamu lebih banyak lagi orang yang seperti kamu terdolimi gara-gara perbuatan yang salah. Tetapi kalau mengikuti ucapan yang diberi wahyu oleh Allah, siapa yang menjaga kemuliaan penguasa, yakni memuliakannya, maka Allah akan muliakan dia yaumul qiyamah. Dan siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakan dia nanti yaumul qiyamah. Niscaya akan barakah untuk dia dan untuk kaum muslimin seluruhnya di negeri itu. Yang ke-46. <clears throat> Hadis yang dikeluarkan yang juga dalam kitab yang sama, kitab As-Sunnah oleh Ibn Abi Asim dan disayakan oleh Syekh al bani dan dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad yang semirip dengan ini. Dan juga disebutkan oleh Imam Hakim wa sahahahu. Yaitu kalimat qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah lima perkara siapa yang mengerjakan satu di antaranya maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di antara yang lima itu ada satu poin yang disebutkan man dakhala ala imamihi yurid ta'zirahu wa tawqirah yaitu salah satunya siapa yang masuk menemui penguasa untuk memuliakannya, untuk menghormatinya, memuliakannya. Maka baminan Allah. Ini sama dengan yang sebelumnya. Kaitannya bukan dengan pribadi penguasa, tetapi kaitannya dengan bagaimana kaum muslimin melihat penguasa itu. Apalagi kalau da'i da'i ahli sunnah. Terlihat bagaimana penghormatannya terhadap penguasa. Maka niscaya kaum muslimin akan taat kepada penguasa fil ma'ruf. Nah, ikhwanuddin a'azakumullah ta'zir maknanya hampir sama dengan tauqir, yaitu penghormatan, memuliakan. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga Rasulullah sallallahu bersabda dalam hadis yang juga dinukil dalam kitab yang sama yaitu As-Sunnah oleh Ibnu Abi Asim dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda isma wa ati' isma wa ati' fi usrika wa yusrik wa man syatika wa makrahik wa azratan alaik wa in akalu malak wa in darabu dhahrak kata beliau alaihi salatu wassalam isma wa ati' dengarlah dan taatilah fi usrika wa yusrik dalam kemudahanmu dan dalam kesulitanmu. Dalam kesulitanmu dan dalam kemudahanmu. yakni waktu susah ataupun waktu mudah. Berat ataupun ringan. Taati. Fiman syautika wa makrahik. Apakah dalam semangatmu atau dalam keadaan kamu tidak suka? Kalau cocok semangat ya. Sami'na wa ta'ana. Ya. Ketika nggak cocok, aduh ini macam-macam penguasa ini. Ya, tingkahnya, perintah-perintah yang aneh-aneh. Ya. Ikhwan kalau itu masih mubah dan boleh dikerjakan tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya taati. Dasma ya. suruh ngecat biru aja kok susah. Lah ngapain ngecat biru? Ya pokoknya diperintahkan cat biru. Emang dilarang dalam Quran? Emang dilarang dalam sunnah? Ya bukan begitu. Kenapa kok macam-macam cat aja diatur? Misalnya, ini contoh aja. muslimin saya hormati. Fiman syatika wa mahrak, makrahik. Apakah kamu dalam keadaan semangat ataupun kamu dalam keadaan tidak suka? Tetap taat. Dalam keadaan kamu susah, dalam keadaan kamu mudah, dalam keadaan kamu dalam keadaan luang ataupun dalam keadaan sempit, taati. Ini ucapan Rasulullah SAW bahkan ditambah oleh beliau di kalimat akhirnya wa in akalu malak Wa in darabu dhahrak. Walaupun memakan hartamu dan memukul punggungmu. Ya, ini kamu dipukul punggungnya. Ada disiksa. Dan kamu dirampas hartanya, digusur tanahnya tanpa diganti. Kasih ganti rugi enggak? Enggak dikasih ganti untung, enggak kasih ganti rugi. Khonimina azakumullah sudah terjadi akalu malak wa darabu dhahrak. Apakah kemudian kita menyatakan mulai saat ini tidak saya akui dia sebagai penguasa. Wahai manusia, jangan lagi tak sama dia. Ini togut, kafir, halal darahnya dan seterusnya. La wallah, tidak demi Allah. Kebencian kamu kepadanya, jadikan kebencian pada perbuatannya, kezalimannya. Tetapi jangan lepas dari ketaatan. Jangan lepas dari ketaatan dalam artian pada perkara-perkara lain tetap taat. Sungguh keluhan-keluhan rakyat dari dulu sampai sekarang kurang lebih hampir sama. Urusan siksaan dan urusan harta. Dan dua-duanya sudah disebut oleh Nabi. Wa in akalu malak, wa in darabu dahrak. Walaupun memakan hartamu, memukul punggungmu. Loh tapi kan sekarang lain. Sekarang kan korupsi. Ya apa korupsi itu kalau bukan makan harta rakyat? Hah? Sama. Memakan harta kalian korupsi itu. Enam. Ikhwanina azakumullah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain. Yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Dan Imam Hakim mensahihkan dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah. Qal Bersabda Rasulullah SAW, Man faraqal jama'ah wastadallal imarah laqiyallah azza wa jal wala wajha lahu indah. Wa fi riwayah, wala hujjata lahu. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, tidak lagi mau mengakui penguasanya, melepaskan diri dari penguasa, membuat negara dalam negara, atau membuat negara-negara kecil, negara Lampung merdeka, atau negara Aceh merdeka, atau negara Surabaya merdeka, atau yang lainnya. Karena disebutkan oleh San'ani dan beberapa ulama yang bersamanya, bahwasanya penguasa yang dimaksud bisa dua. Penguasa yang disebut dengan Imamul A'zam, Imamul A'zam adalah imam yang menguasai seluruh kaum muslimin, ini khalifah. Ya. Bisa juga sultan di beberapa manatik tempat-tempat dan negeri-negeri. Maka itu juga sama penguasa dan diterapkan hadis-hadis pada semua itu. Ya. Termasuk yang kemarin barusan kita dengarkan dari Syekh Ubaid al-Jabiri lewat telepon. Ya. Kata beliau, dua. Bisa Imamul A'zam yaitu khalifah. Bisa pula penguasa-penguasa kaum muslimin di negeri-negeri yang terpisah-pisah. Selama kalian berada di bawah penguasa atau di bawah kekuasaan tersebut, maka kamu harus taati kepadanya dan tidak boleh memberontak kepadanya dan tidak boleh memisahkan diri daripadanya. Barang siapa yang melepaskan diri dari jamaah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan merendahkan imarah, melecehkan penguasa, maka dia akan bertemu Allah fala wajhalahu dia akan bertemu Allah dengan tidak memiliki wajah dalam riwayat lain disebutkan wala hujjatalahu, dia tidak memiliki hujjah. Wala wajhalahu, dalam riwayat wala hujjatalahu. Tidak memiliki wajah dan tidak memiliki hujjah. Ikhwan ibn muslim yang saya Hadis ini menunjukkan ancaman bagi mereka-mereka yang melepaskan diri dari jamaah walaupun tujuannya adalah menegakkan syariat Islam kalau mau menegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam kepada penguasa yang sekarang sedang menguasai kamu. Terapkan syariat Islam. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ati Allah wa atur Rasul wa ulil amri minkum." Adit hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasma wa tuti wa in daraba dhahra wa in akhadha malak. Terapkan ini semua. Ini syariat Islam. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalian terapkan. Itu menegakkan syariat Islam, bukan kemudian memisahkan diri, mengkafirkan kaum muslimin dengan alasan ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Masya Allah. Dakwahi mereka, ajak mereka untuk menerapkan sunnah, untuk menerapkan syariat, akan tegak syariat Islam di Indonesia. wa Jangan menyatakan tidak mungkin. Wah, mana mungkin kalau Allah kehendaki mahu bibaid. Kalau Allah kehendaki tidak akan jauh. Kalaupun tidak berhasil, kamu sudah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahmu. Kamu sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dalam kamu mengajak mereka untuk menerapkan sunnah, menerapkan ayat, menerapkan hadis, menerapkan hukum-hukum Allah, itu sudah menerapkan syariat. Masya Allah, kamu sudah dapat pahala berhasil ataupun gagal. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tetapi kalau kamu dalam keadaan memisahkan diri dari kaum muslimin, mengkafirkan mereka, menghalalkan darah mereka, kemudian kamu mendirikan negara Islam Lampung indah. Ya, Masya Allah. Atau negara Islam Aceh merdeka. Atau negara apa lagi? Kamu berjalan di atas jalan yang salah. Berhasil ataupun gagal. Sudah salah kaum muslimin yang saya hormati. Karena sudah mengkafirkan kaum muslimin, sudah menghalalkan darah kaum muslimin, sudah, sudah, sudah. Ya. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap syariat Allah. Ya. Sehingga mereka ingin menegakkan syariat dengan melanggar syariat. Apa mungkin? Ya. Ingin menegakkan syariat Islam dengan melanggar syariat Islam. Aneh. Bin ajaib. Qala Suwaid ibn Ghafalah rahimahullahu taala. Kata Suaid, "Qala li Umar ibn al-Khattab." Berkata kepadaku Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dinukil asar ini dalam kitab Al-Musannaf ya, oleh Ibn Abi Syaibah dan juga dalam Sunnah Al-Khallal ya, dan juga dalam Syariah Al-Ajurri. Ya. Disebutkan oleh Suaid bin Ghafalah bahwa berkata kepadaku Umar bin Khattab, "La'allaka an tukhallaf ba'di." engkau bisa jadi akan tukhallaf ba'di. Tukhallaf ba'di maknanya akan hidup setelahku. Yani aku meninggal, engkau masih terus hidup. Fa'at'il imam. Ya suwayid ibn Ghafalah. Bisa jadi engkau akan hidup setelahku nanti. Maka taatilah imam. Wa in kana abdan habasyian walaupun dia adalah abdan habasyian walaupun penguasa itu bekas budak dari Habasyah, Ethiopia. Wa in zalamaka fasbir. Kalau engkau didolimi, sabar. Wa in darabaka fasbir. Kalau mereka memukulmu, sabar. Wa in da'aka ila amrin qasatin fi dinik. Tetapi kalau mereka mengajak untuk mengurang-urangi agamamu, katakan. Sam'an wa ta'atan fi dami Dunia dini. Kalau mereka mengajak kamu untuk mengurangi agamamu, maka katakan, aku akan dengar akan taat pada darahku, bukan pada agamaku. Pada darahku, bukan pada agamaku. Wala tufariqal jamaah. Dan engkau tetap jangan meninggalkan jamaah. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal bagaimana pemberaninya? Iya kan? Sehingga jangan dianggap bahwa ini adalah aliran pengecut, aliran penakut, atau ini adalah ucapan orang yang begini, orang yang begini. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Bagaimana pemberaninya, bagaimana gagahnya? Beliau menyatakan menasehati Zaid bin Ghafalah dan yang sejenisnya yang akan hidup nanti. Kata beliau, engkau bisa jadi akan hidup setelahku nanti. Maka taatilah. Amir, imam, penguasa kamu. Walaupun penguasanya budak, hitam, cacat, berkerut-kerut seperti kismis yang hitam. Naam semuanya diriwayatkan. Ka'anna ra'sahu zabibah. Sepertinya kepalanya dari kismis. Itu diriwayatkan. Mujadda diriwayatkan. Abdan Habasyian diriwayatkan. mujadda'ul Atraf diriwayatkan. Lafat-lafat itu. Kalau dikumpulkan jadi apa kira-kira? Budak, hitam, jelek, berkerut-kerut mukanya cacat hidungnya terpotong songong kaum muslimin yang saya hormati walaupun begitu bagaimana kalau dituntun Hah? buta sama enam karena itu dalam keadaan memang pelanggaran kalau bilik tiar disuruh memilih maka jangan memilih yang cacat, jangan memilih turunan budak, jangan memilih perempuan. Pernah kita tanyakan waktu zaman penguasanya perempuan, bagaimana perempuan? Dijawab sama, bagaimana kalau penguasanya budak dari habsi? Masya Allah. Memang para ulama itu cerdas, alim. Ketika ditanya, bagaimana kalau penguasa perempuan? Ini kayaknya yang akan terpilih perempuan. Dijawab, bagaimana kalau penguasanya budak dari Habasyah? Hadis. Ya ada hadisnya sih. Tasma wa in abdan habasyian tayyib. Apakah seorang imam itu boleh dari budak habasyi? Syaratnya budak, syaratnya penguasa tidak boleh. Budak, jadi bekas budak, tidak boleh cacat. Itu dilanggar semua. Tapi kata Nabi, tasma wa tuti' walaupun abdan habasyian mujadda' Ini juga pelanggaran. Laki-laki, ini perempuan, pelanggaran juga. Apakah beda pelanggaran dengan pelanggaran itu? Ya lihat fakihnya para ulama. Ya, ini itu pelanggaran, pelanggaran, pelanggaran dia. Kalau suruh milih kita nggak akan memilih perempuan, bancing aja nggak akan kita pilih, apalagi perempuan. Nah, iya toh. Tetapi kalau sudah terjadi, apakah kita lawan? Nukatiluhum bisayf. Kalau sudah terjadi penguasa yang tidak layak jadi penguasa, karena budak tidak layak jadi perpuasa, cacat tidak layak jadi penguasa buta dituntun-tuntun sana kemarin gak layak dia penguasa. Perempuan gak layak gak pantas jadi penguasa. Tetapi ketika jadi penguasa maka kita sabar menghadapinya. salah selama mereka masih menegakkan salat. Kemudian kata Umar bin Khattab, wa Kalau dia mendolimi kamu, sabar. Kalau dia memukul kamu, sabar. Kalau mengajak kamu kepada sesuatu yang menentang agama, mengurangi agama, katakan, aku dengar aku taat pada darahku, bukan pada agamaku. Yani kalau pada darahku, sampai tertumpah darahku siap. Apa diantaranya? Perintah berperang. Itu darah. Atau perintah untuk mengerjakan sesuatu yang berbahaya. Itu darah. Tetapi kalau untuk meninggalkan agama, mengurangi agama, meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, tidak. Sam'an wa ta'atan fi dami duna dini wa la tufariqul jamaah dan tetap jangan tinggalkan al-jamaah. Ini ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah. Yang berikutnya nukilan dari Qutn Abil Haytham qala haddathana Abu Ghalib qala kuntu 'inda Abi Umamah Abu Ghalib rahimahullah waktu itu bersama seorang sahabat yang mulia Abu Umamah faqala lahu rajulun ketika berjalan bersama sahabat tersebut ada seseorang yang bertanya, "Ara'aita qaulallahi huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من هؤلاء Ditanyakan kepada Aba Umamah radhiyallahu taala anhu tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi huwallazi anzala 'alaikal kitaba ila akhirih. Yang bermakna huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat Dialah yang menurunkan kitab yang di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat itulah induk kitab. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Ditanyakan, "Man Siapa mereka yang dimaksud? Siapa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? yang di hatinya ada zaig, ada penyimpangan sehingga mencari ayat-ayat yang samar-samar untuk cari fitnah, cari takwilnya, ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Man haula? Siapa mereka? Qal dijawab oleh <laughs> Abu umama humul khawarij. Mereka itu adalah khawarij, golongan para pemberontak. Tsumma qal, kemudian berkata, Alaika bisawadil a'zam. Alaika bisawadil a'zam kata Abu Umama. Atas kamu untuk berpegang dengan sawadul a'zam. Qultu qad ta'lam ma fihim. Kata si penanya, engkau telah tahu bagaimana keadaan sawadul a'zam. Maksudnya penguasa. Penguasa dan jajarannya. Kamu telah tahu bagaimana keadaan para penguasa itu. Apa jawaban Abu Umamah? Ini yang mesti kita gas, kasih garis atas di sini. Alaihim ma wa alaikum ma hummiltum. Adapun perbuatan-perbuatan mereka, keadaan-keadaan mereka itu urusan mereka. Alaihim ma wa alaikum ma humiltum atas mereka apa yang Allah perintahkan pada mereka dan atas kalian apa yang Allah perintahkan pada kalian atas mereka beban mereka atas kalian beban kalian apa maknanya? Maknanya mereka berbuat begini, berbuat begitu, balim, jahat, kejam, merampas harta rakyat dan seterusnya. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tetapi kamu, kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang bagaimana ketaatanmu pada penguasa. Itu urusan kalian bagaimana ketaatannya pada penguasa. Urusan penguasa bagaimana memimpin dengan adil. Maka kalian dengan beban kalian mereka dengan beban mereka. Kalian akan memikul tanggung jawab atas apa yang diperintahkan pada kalian. Mereka akan mengikul tanggung jawab apa yang dibebankan pada mereka dari perintah-perintah. Selesai. Jangan berpikir kalau mereka berbuat dolim, kita lawan dengan kedoliman pula. Mereka melanggar perintah Allah, kemudian kita lawan dengan pelanggaran. Mereka boleh, mereka jahat, mereka nggak adil. Ah, penguasanya nggak adil, ngapain tak sama mereka? Artinya apa? Artinya penguasa yang berbuat dosa, saya juga mau berbuat dosa, begitu. Iya kan? Itu maknanya. Kalau dia berbuat dosa, kemudian kamu berbuat dosa pula. Mereka diperintah satu perintah untuk memimpin dengan adil. Kamu diperintah dengan satu perintah, taati mereka selama perintahnya baik. Baik. Dua-duanya punya punya beban taklif syariat. Yang ini melaksanakan, kamu melaksanakan enggak? Kalau ini tidak melaksanakan, kamu tidak melaksanakan sama. Sama-sama diperintah dengan satu perintah dan sama-sama melanggar. Tetapi kalau mereka diperintah, mereka melanggar, kamu diperintah, kamu taat, maka kamu akan mendapatkan pahala, mereka mendapat dosa. Alaihim ma wa alaikum ma Masya Allah. Faqih. Mereka adalah a'lamun nas ba'da Rasulullah SAW. Para sahabat. Para sahabat adalah ulamanya para ulama. Para sahabat adalah ulamanya para ulama. An Daud ibni Abil Furat rahimahullah. Mutiara berikutnya dari Daud ibni Abil Furat rahimahullahu taala. Dia berkata haddatsani Abu Ghalib. Dia berkata menyampaikan kepadaku Abu Ghalib, masih riwayat dari Abu Ghalib dari Abu Umamah. Anna Abu Umamah akhbarahu anna Bani Israel iftaraqat ala 71 firqah. Kata Abu Ghalib bahwa Abu Umama menyampaikan kepadaku tentang umat ini, ah, Bani Israel akan berpecah menjadi 71 golongan. Wahadil umat tazidu alaiha wahidah. Sedangkan umat ini bertambah di antara mereka. Kulluha finnar illa sawadil a'zam. Semuanya dalam neraka. Kecuali sawadul a'zam. Wahia al-jama'ah. Kecuali sawadul a'zam. Wahia al-jama'ah. Asar yang diriwayatkan dalam kitab As-Sunnah oleh Ibnu Nasr dan dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah juga. Enam. Qala qultu kata Abu Ghalib aku katakan kepadanya setelah beliau menghabarkan tentang terjadinya perpecahan dan yang selamat as-sawad al-a'zam qad ta'lam ma fi sawadil a'zam wahai Abu Umamah kau tahu sendiri bagaimana keadaan sawadul a'zam ini bagaimana keadaan mereka-mereka yang memimpin al-jamaah itu. Para amir, para jajarannya, para penguasa-penguasa. Wadhalika fi khilafati Abdul Malik ibn Marwan. Waktu itu di dalam pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Faqala ama wallahi inni lakarihun li a'malihim. Kata Abu Mama, sungguh ketahuilah bahwa aku pun benci terhadap perbuatan-perbuatan mereka walakin alaihim ma humilu wa alaikum ma wa ta khairun minal fujuri wal ma'siyah lihat ucapan beliau diperjelas dengan lafat ini lafat yang sebelumnya lafat sebelumnya hanya menyatakan alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum sedangkan lafat ini dikatakan inilah karihun li a'malihim aku pun benci kepada perbuatan mereka Perhatikan, disuruh dan dicontohkan agar kita pun benci dengan perbuatan-perbuatan zalim. Bukan ketika kita tidak menentang dalam arti memberontak, berarti kita ridho dengan kedolimannya. Tidak sama sekali. Inilah karihun li kata Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Aku pun benci terhadap perbuatan-perbuatan mereka, kedoliman-kedoliman mereka. Tetapi Atas mereka tanggung jawab mereka dan atas kalian tanggung jawab kalian. Dan ketaatan mendengar dan taat lebih baik daripada kemaksiatan dan pembangkangan. Ikhwan ibn kaum muslim yang saya hormati. Abu Umamah dan Abu Ghalib pernah berjalan ke masjid di Damaskus kemudian melihat kepala-kepala diletakkan di tangga masjid. Maka beliau masuk dan kemudian sholat dua rakaat. Abu Umamah radhiyallahu taala anhu kemudian melihat ke kepala-kepala tersebut. Kemudian menangis. Abu Ghalib memperhatikan, kenapa? Kok menangis? Dijawab, ditanya kenapa engkau menangis ya. kata beliau syarrul qatla tahta adimis sama ini sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit ya. dicerca dikatakan sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit maka Abu Mahiran ya, tapi engkau menangis iya aku menangis karena aku sedih melihat bagaimana syaitan bagaimana syaitan iblis menyesatkan mereka mereka tadinya muslimin muslimin yang taat maksudnya tapi bagaimana syaitan membawa mereka sampai seperti ini sampai menjadi seperti ini Takra al-Quran, kata bau mama. Apakah aku baca Quran? Iya. Aku baca Quran. Iqra. Baca ayat ini. Dibacakan. Suruh baca ayat ini tadi. Maka ditanya oleh Abu Ghalib, apakah ini maksudnya mereka? Iya. Ini maksudnya mereka. Bagaimana keadaan ayahmu, wahai Abu Ghalib? Qatalahul azariqah. Ayahku dibunuh oleh azariqah. Azariqah juga pecahan khawarij. Qatalahumullah, kata Abu Mama. Semoga Allah memerangi mereka yang membunuh ayahmu. Takral Al-Quran, baca Al-Quran, dibaca lagi. Takrawu nanti apakah hafal Al-Quran, disuruh baca ayat yang berikutnya lagi, yang mengenai mereka. Sampai dibacakan ayat tadi dan hadis-hadis tadi, hadis dari Rasulullah SAW tentang masalah khawarij. Ditanya terakhir oleh Abu Ghalib, apakah ini dari engkau sendiri atau engkau dengar dari Rasulullah SAW? Kal berkata Abu Mamah, kalau ini dari aku sendiri, idan adalah jari. Kalau aku mengucapkan dari aku sendiri, sungguh aku terlalu lancang. Aku sungguh mendengar dari Rasulullah SAW tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, sampai disebutkan tujuh kali. Sering aku mendengar tentang mereka dari Rasulullah saw. Artinya tidak ada keraguan sedikit pun bahwa yang dimaksud dalam ayat tadi dan hadis-hadis tadi adalah khawarij aliran para pemberontak yang menghalalkan darah kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hidayah Sebelum ditutup kalau pertanyaan silahkan. Tulisannya agak gede-gede karena kacamata saya ketinggalan. Nah. Afwan. Bagaimana yang harus dilakukan seorang yang telah mengazamkan untuk berhenti kuliah karena ikhtilat tapi orang tua belum mengizinkan. Diberi pengertian orang tua. Diberi pengertian dengan baik, dengan sopan bahwa biasanya urusan orang tua itu pekerjaan. Biasanya ya. Umumnya orang-orang awam mikirnya itu kamu yakinkan bahwa kamu akan bisa mandiri. Ya. Sehingga orang tuamu percaya dengan kamu. Nah, walaupun tidak kuliah. Apakah zikir pagi dan petang harus disediakan waktu khusus duduk berzikir atau bisa berbarengan dengan aktivitas lain seperti berangkat kerja, naik motor dan sebagainya? Saya tidak tahu ada posisi khusus dan sebagainya. Bahkan yang ada dalam Al-Quran, <laughs> yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdikir pada Allah itu qiyaman, berdiri, atau qu'udan, duduk, ataupun ala junubihim, ataupun ketika berbaring. Sehingga silahkan. Apakah sambil beraktivitas, sambil jalan? Nah, berdikir pagi dan dikir petang. Apakah penguasa itu presiden saja atau gubernur dan bupati juga? Termasuk gubernur, bupati, RT, RW. <laughs> Nah, itu penguasa kalian. Nah. Kalau ma'ruf taati. Dan itu adalah dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan kita Ustadz bagaimana hukumnya orang yang tidak membayar pajak tanya sama penguasa apa hukumnya kalau nggak bayar pajak nah. kalau diperintahkan taati Bagaimana dengan hadis khawarij kila bunar padahal dia bukan kapir. Nah, sudah kita terangkan tadi yang namanya ancaman-ancaman itu banyak dan ancaman itu bisa dikerjakan oleh Allah taala, bisa Allah kurangi, bisa Allah hapuskan, bisa Allah maafkan. Yang namanya ancaman seperti itu. Termasuk berita-berita Rasulullah SAW Itu ancaman. Kulhum finnar. Atau dengan kalimat kilabun nar. Nah, ketika si fulan secara ta'yin ya, seberapa kadar kekhawarijannya dan bagaimana amalan akidahnya, bagaimana nanti Allah apakan maafkan atau tidak maafkan, itu urusan Allah Ta'ala. Tetapi harus wajib kita mentahdir, memperingatkan, dan mengancam dengan ancaman-ancaman yang seperti dalam Quran dan Sunnah. Ya. Paham maksud saya? Adapun nanti di akhirat mereka di neraka atau tidak neraka, saya nggak tahu. Ya. Oh si fulan, oh hari Ustaz, berarti dia di neraka saja. Ya nggak tahu. Wallahu taala alam. Enam. bahkan kalau tidak menjadi fitnah, tidak mengapa kita kemudian mendoakan. Semoga Allah merahmati dia, semoga Allah mengampuni dia, kasihan dia. Artinya kalau tidak menjadi fitnah dalam artian jangan sampai orang salah paham, dikira kamu membela dia, sehingga di kesendirian kamu. Sehingga kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, kita melihat dengan dua kacamata kacamata takdir dengan kacamata syara. Ainul syara wa ainul qada atau ainul qadar. Adapun dengan ainul syara kita membenci mereka. Tetapi dengan ainul qadar kita sedih melihat mereka. Kasihan mereka. Seperti Abu Umamah. Sedih melihat mereka. Sedih apa enggak sedih? Mana leher matanya, nangis. Tetapi ketika ditanyakan dikatakan kilabun nar ab, ah, dikatakan syarul qatla tahta adimis sama sejelek-jelek bangkai dihinakan kepalanya diletakkan di situ terus terjadi sejelek-jelek bangkai di bawah naungan, naungan langit nah apa yang dilakukan oleh iblis pada mereka sampai seperti itu Bagaimana cara bertaubat dari maksiat yang berkaitan dengan hukum had? seperti zina, mencuri. Sementara penguasa tidak menerapkan syariat. Nah, bertobat seperti kamu bertobat dari dosa-dosa lainnya. Tidak harus kemudian mengakui perbuatannya ke penguasa. Kecuali kalau berkaitan dengan manusia, maka kembalikan madlamahnya kamu pernah mencuri motor, kembalikan motornya. Ini motor kamu dulu saya curi. Enam. Karena berkaitan dengan manusia. Adapun yang berkaitan dengan Allah, taubat kepada Allah Ta'ala, insya Allah Allah ampuni. Dan diantaranya diambil oleh para ulama dari riwayat Ma'iz ketika Rasulullah SAW membiarkan dia pada ucapan pertama. Kedua, ketiga, dan keempat. Rasulullah memalingkan wajahnya Ketika dia berbicara sini Rasulullah memalingkan ke arah lain. Terus kata para ulama, kalau saja dia waktu itu pergi, taubat bainahu wa bainallah antara dia dengan Allah saja. Nah, ini tidak tidak perlu diketahui perbuatannya, tidak mengapa. Bahkan itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sampai keempat kali dia ingin untuk dirajam, maka itu yang terbaik. Sehingga sudah lunas urusannya di dunia. Sudah selesai. Nah, kalau di negara yang berdasarkan atau negara yang menjalankan hukum had. Nah, Ustadz, apakah ada hukum karma di dalam Islam? Hukum karma itu ya hukumnya si karma. Nah, Khonifidina begini saja. Ya. Hukum karma itu istilah yang ada pada agama-agama lain. Sehingga kita tidak mau memakai istilah yang mengerikan. Jadi fitnah nanti kalau pakai istilah seperti itu. Gini saja pertanyaannya. Apakah bisa terjadi seseorang berbuat dosa kemudian dia tertimpa yang seperti itu? Dia berbuat dolim kemudian dia didolimi. Mungkin terjadi? Mungkin. Ya. Siapa yang menghinakan penguasa dia akan dihinakan. Kan begitu, ya kan? Siapa yang mencuri nanti dia akan dicuri. Ya, mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Ya. Kenapa tidak mungkin? Ya, mungkin saja terjadi. Seorang yang mendolimi seseorang, maka dia pun akan ditimpa yang seperti itu oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan itu ada beberapa riwayat-riwayat yang seperti itu. Riwayat seorang yang berbuat dolim pada orang lain, kemudian dia ditimpa oleh Allah perbuatan yang atau kedoliman yang sama atau yang sebenis, sejenisnya. Karena al jazau min jinsil amal. Al jaza'u min jinsil amal. Nah, saya khawatir kalau pakai istilah-istilah hukum karma, dikhawatirkan ada makna-makna lain yang kita tidak tahu karena itu punya agama lain. Maka jangan pakai istilah yang seperti itu. Ini penanyanya juga yang aneh. Hukum karma ditanyakan. Kalau mau tanya, ya bertanya dengan benar. Tanyakan, apakah mungkin ya Ustaz, seorang yang berbuat dolim pada orang lain kemudian dia tertimpa dengan kedoliman yang sama seperti itu. Mungkin nggak terjadi dalam Islam dan dalam takdir Allah ini. Ya mungkin saja. Allah akan balas yang seperti yang setimpal dengannya. enak baru kemudian dibawakan dalil-dalil, riwayat-riwayat bahwa kadang-kadang diancam dengan yang seperti itu. Bahkan diistilahkan oleh para ulama al-jaza'u umin jinsil amal bahwasanya balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Nah, mohon maaf lahir dan batin. Tidak kebaca. Gimana dengan subhat seperti ini? ia taat itu kepada pemerintah non muslim kalau pemerintahan kita di Indonesia yang tidak menampakkan apa ini hukum syariat Islam dan tidak ini besar tulisannya tapi tapi nggak bagus Masya Allah besar tulisannya Bagaimana dengan syubhat seperti ini? Ya Ustaz itu kepada pemerintah non-muslim. Kalau pemerintahan kita di Indonesia yang telah, yang tidak menegakkan hukum Islam dan tidak dengan menjadi jadi apa yang ditanya? Ya, mungkin maksudnya saja ya. Bisa jadi maksudnya kalau pemerintahnya tidak menegakkan syariat Islam, gitu mungkin. Bagaimana? Apakah kita tetap taat? Ya, sudah kita katakan tadi bahwa yang namanya syariat Islam itu terdiri dari sekian hukum. Ya. Iya kan? Lengkap sekian banyaknya. Tapi ya. sekarang kita ukur aturan-aturan di negeri kalian itu. Apakah seluruhnya bertentangan? dengan Al-Quran dan Sunnah atau seluruhnya sesuai dengan Quran dan Sunnah atau ada yang sesuai ada yang tidak sesuai yang ketiga kan ada yang sesuai ada yang tidak sesuai tapi pertanyaan kedua apakah kebanyakan sesuai atau kebanyakan tidak sesuai ah ya cari sendiri pelajari lihat sendiri apa sih aturan-aturannya apa kamu suruh bikin kacau, kamu suruh bunuhin orang, atau kamu suruh mencuri, atau kamu suruh tidak sholat? Hah? Tidak ada kan? sesuai dengan syariat, alhamdulillah. Kalau sesuai dengan syariat mayoritasnya kerjakan. Itu nih maksud. Nah, kalau urusan masalah dasarnya dan sebagainya itu adalah tafsiran saja. Kalau kamu yang jadi presiden, kamu akan tafsiran ketuhanan yang Maha Esa dengan tauhid, kan gitu. Iya deh. Bisa kan? Ketuhanan Maha Esa apa maknanya? Tauhid. Nah, keadilan. Masya Allah, keadilan itu suatu yang azim, suatu yang besar. Bagaimana hukumnya? Menggabungkan tiga niat sholat dalam satu sholat. Masya Allah. Seperti me menggantung salat tah tahiyatul masjid setelah wudu dan salat rakaat fajar. Nah, yang jelas salat dengan dua niat bisa. Ya. Sebagaimana fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan waktu itu yang dicontohkan dua. Ya. Yaitu ketika kamu masuk, kemudian salat dua rakaat qabliyah maka itu sudah termasuk kamu niatkan untuk tahiyatul masjid. Diniatkan atau tidak niatkan itu sudah boleh duduk. Kemudian di sini ditambah lagi dengan sunnah wudu. Sunnah wudu sekaligus untuk tahiyatul masjid, sekaligus untuk apa tadi? Nah, ya, rokat fajar. Allah Taala alam. Yang jelas, salat dengan dua niat disebutkan oleh Syekh bisa, boleh. Sudah semua ya? Jazakumullah khair wa barakallahu warahmatullahi wabarakatuh.